لله رب العالمين صراط المستقيم خير المغضوب عليهم Ini boleh kata tersana Bismillahirrahmanirrahim Walaqad arsalna ila thamud akhahum salihan an i'budu waha fa idza hum fariqan yahtasimun Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis sayyiati qabla al hasanah Laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Qalu tayyarna bika bimam ma'ak. Qala ta'irukum 'inda Allah bal antum qaumun tuftanun. Qala qad arsalna lan teman-teman ngutus sapa ingsun. Ila samuda tumeka utawa kaum samud. Akhahum ing keluarga besare kaum samud minal qabila disangking padha-padha sakabila. Ingsun ngutus solihan yang nabi soleh. Tak utus an sedunia kelakuan, maksudnya tugasnya mufassar bi'ani abudullah bi'an kelan sedunia kelakuan ubudu nyembah sirakabe Allah yang Allah wahidu tegese ngesakno sirakabe yang Allah Faidan mongko nalikane ngono. Ketika onten perintahkan ngesakno Allah. Hum te kaum Samud, hum te kaum Samud iku farikon, iku jadi dua kelompok yahtasimuna kang saling geger saling tukaran sopo kaum samud fitini ing dalam babakan Fari kontes tesin sekelompok iku mukminuna naiku dadi mukmin maksudnya milah dadi mukmin min khini irsalihi dimulai sangkeng oleh ngutuse kautuse kautuse Nabi soleh ilahim maring kaum samud Wa fari kontes kelompok iku kafiruna dadi kafir kafir. Kala dawa sapa Nabi Saleh lil mukadzibina maring para pendusta ya kaum ya kaum insun. Lima krana apa tas jiluna kesusu sira kabeh. Minta kesusu sira kabeh cara sani mensegerakan kabeh bisa yati lan terjadine elek. Kowe kok njaluk elek qoblal hasanati sedurunge njaluk apik. Ai bil bidik bidik seklam siksa qoblal rahmati ke njaluk sedurunge anane rahmat. Hai sukultum sekiranya ngucap siro kabeh ingka nama ateta nabi hakon fatina bil adab ingka nalmun ono koma perkoro. Ateta kang paring siro ateta kang teko kang teko siro nak ingki tobi klarma. Ono iku hakon iku hak nak pancen opo sing mbok kowe iku hak fatina bil adab. Mongko ono nekakno siro nak ingki tobi adab iklan siksa. Dawe Nabi Soleh laula tas tahu firu nopo. Lawala tastafiruna mbok yo jaluk sepuro sira kabeh la tastafiruna mbok jaluk sepuro sira kabeh apa hae apa. Minas syirki sanging syirik. Alakum supaya sira kabeh Nah, cara kiai kuno supaya menawa-menawa sira kabeh, supaya sira kabeh turhamu nabi den welasi sira kabeh fala tu ajabu nama ora den siksa sira Kalau padha ngucap sapa kaum soleh, ngucape ittayar nabika toyar tayyarna bika eh nate tegese nompo elek kita. Asluhu te dawe toyar naiku tak toyar na. udimat te hidup nopo atau tak fito ing untuk Waktu dipat nanti tarik obah jatuh pasti obah hamzah Eta syamna sya'amna tegese ngrasa elek kita bika sebab anane siro biman dan uang maka sertane sira ini nanti tegese wong mukmin. Haitsu kuhitu sekirane dan pacekli paringi pacekli sopo kaum samud almatara ing dan wajah ulan dadi kelaparan sopo kaum samud. Kala jawab sapa Nabi Saleh irukum utawi sebab eleke sira kabeh syukmukum tegese sebab eleke sira kabeh wa inda Iku menurut hukumnya Allah. Atan kana sapa wa taala kum ing sira kabeh bihi kelawan ta'ir to bihi kelawan niku al-kuhtin kuhtil matar to bihi kelawan ya wa tasakum misami bal antum tabalik te sira kabeh kaumun kaum tuftanu nakang den uji sira kabeh tuhtabaruna tegese sira kabeh bil khairi lan apik wasyari lan elek Ingatkan ini kalau terang no masalah nubuah, nubuah itu kenabian. Tiang niku nak kafir, niku mesti ora kafir 100%. persen. Terus omongan ini dok, para dok taruh. Sampai saya kita bedai, Abu Jahal niku ora nemen oleh ikan kanjeng Nabi. Hmm, sing musuh juga ya kanjeng Nabi buatan pangeran. Nah kaum Samud dia musuhin Nabi Soleh, sing musuh buatan Nabi Soleh toh saja ini pangeran, tapi percaya pangeran. Jadi buatan kados tiang komunis saniki darani Tuhan sudah mati, fungsi Tuhan tidak ada. Nah hari ini buatan. Jadi wong ora percaya Nabi Soleh malah ngancam ngeten Soleh nak pancen gue bener turono agak berarti dia percaya ada faktor E, yaitu Tuhan yang bisa menurunkan agak kan lucu kan ini tentang Nabi Soleh ngomong nyembah Allah saya ini mau nyembah Allah tapi ngongkon Allah ya Allah. Uji kelayakan kita siapa yang benar ukurannya yang kena ada dan engkau silahkan memberi adab sing salah. Ibu jadi kafir, uang kafir ku parah mulanya kabeh mufasir sepakat nafsiri intas taftihu faqad agumul fatah. ibu kabeh mufasir nak maknane ngeten, intas taftihu lamun jaluk kebenaran jadi jelas sira kabeh. Profil ini malih. Intas taftihu lamun jaluk kebenaran jadi jelas sira kabeh. Fakoh tidak mongko teman-teman teko kumis sira kabeh apa al jelas Jelase kebenaran. Di Islam nanti saat ini gede ini iku ya ora lepas baru barokah Abu Jahal. Abu Jahal donga. Ya kowe kudu ikhlas menyang sejarah itu. Abu Jahal niku religius. darah ini Abdul Hakam. itu Telokane Abu Jahal itu Abdul Hakam. Wong Islam mantau nyeluk Abu Jahal. Abu Jahal badhe perang badan. niku ya ta'ala bi astaril Ka'bah, nyekeli Ka'bah. Wong dekne tukang kunci nggih, nyekeli Ka'bah teng Multazam. Iswa Ka'bah dicekel, ya Allah ayuna aqta'u lirrahim. Wa atana bima la na'rif fa akhin bil khatat. Kuwabe Anak gue yang kabeh. Ya Allah, Besok kita perang sama Muhammad. Siapa yang salah dan memutus rahim dan punya agama yang tidak kita kenal, gawe aneh-aneh, fakhin wihotan. Besok harus engkau matikan, engkau kalahkan. Itu bunyi sebagai perang badar. Anak buah yang muni, amin. <laughs> Amin, amin, kafe. Neng ya. Tapi anak buah ya, pengen tanya dia, nasi mati kue, ya, aku malah Muhammad. Jadi tetap pengen tanya. Jadi uang raiso buat pangeran, bae munamuni gedeng Muhammad, raiso gedeng pangeran. Mulane kok ayat sebagian Quran istilahno kanjeng Nabi iku napa? Aku ngerti Muhammad, nak kowe iku susah. Susah perkara didustakan kaummu. Terus kan pangeran fa innahum la yukadzibuna ka sajane ya ora total gorono. Wes akhirnya Abu Jahal berangkat berangkat teng perang Badar ketemu tiang teng akongkol akongkol itu satu lembah antara nih Medina ambek ya Medina ambek Badar jadi walhasil itu ada lembah yang dekat ke Medina ini kalau mau Badrin di ini tiang Islam lembah yang jauh dari Medina disebut Udwatil Kuswa sudah antum bila udwatil dunja warum bila udwatil kuswa warabu aswalam aswalau tawaatum lah talaftum fitnya Ketemu teng mriku nu kanca-kancane sing padha kafir mendingan Kamu kan mitra saya, harus bela kita Jadi Abu Jahal. Oke, jadi bela engkau gak apa-apa. Abu Jahal ditakoki ngeten, kita arek tenan. Eh, Pak Abdul Hakam. opo Jadi ini nglawan Muhammad padha karo nglawan opo Nak Muhammad itu e menuso enteng lawan Muhammad. Nak tenan nukoti luwoha malah nabi tokoh. Nak panjen lawan Muhammad tapi nglawan opo Wah, Ibrahim Soma gua nggak wong kok jadi Abu Jahal enteng. Gak gak ngelawan Muhammad. <laughs> Maksudnya mereka itu eh, mulai ngeper. Jadi ngelawan Allah tentang ngelawan Muhammad. Intinya Allah itu dibakas. Iku wong kafir di sini. Jadi munang munira percaya Muhammad. Tapi di Allah. Disebut buat isqalu wa humma hingga hadza wal hakok min indika faamtir alena alaina minas sama awitina bi jadi, jadi wong kafir di sini, ya Allah, jika Muhammad yang benar dan dia yang benar menurut engkau ya, faamtir alena bicara tam sama Kalau siap dijeblok waktu sangka langit, awik tina biadabin, ayo nah, aneh. Mengenai wong ora percaya kiai, ya separuh ora iso wong percaya total. Terus akhirnya Nabi soleh itu setengah tangan ini wae mbok pangeran bono bora cara kue ora penting. Sementing aja nantang agama. Potong-potong nantang, rakyat nantang yuk sepuro. Ayo setengah-tengah Nabi Soleh. Nabi Soleh buatan kados ISIS, jadi buatan terus nyalano itu tengah-tengah. Ini loh, kan mereka nantang, nantangnya tentang Nabi Soleh. Nak kuis yang bener, kita siap untuk nompo. Ada. Mestinya oleh muni rasa nantang ngono. Nak kuis yang bener, muga-muga untuk rahmat. Nak kuis yang salah, muga-muga untuk hidayat. Lah itu kan ngomong ngono, mereka ngomong. po nantang adab gunanya kowe sebut disebut ya qaumi lima tas tastajiluna bisayati kau hasana Mestinya laula tas tastaghfirun. Dados ini pengalaman di pulau jenengan. jadi orang no, wong kok gak religius orang ana. Wong kafir ya religius. Wong kalau sering roh wong abangan ra salat. Niku nak tukaran di kiai niku. Masuk lo boten salat di nah wong no, Jenengan disiksa nggih kena siksa. jadi dekne sing ra salat nantang ujian libat no pangeran. deh. Uang utangnya kayak kasus ya. nah Allah no selesai ya selesai jadi ya, saya mending mau <laughs> Jadi ya, pangeran wis digawa ngalor gitu. itu pangeran. Nasibnya nasibnya pangeran kok. Mana Allah ngerasa baru sabar pangeran tersinggung. Mana Nabi Musa itu nanti dongo ya Allah berikanlah aku satu mukjizat. Gini ku uang nabi ambek Musa, nu seneng. <laughs> Jare pangeran, ya Musa hal seorang lam afal huli nafsi. Iku Aku wae masih sing ra seneng kok kowe. aku ora wis pangeran, sing maringi rezeki sing gawe bumi gawe Kita iku ono sing kembarno aku. Aku pangeran di Barlo, orang disembah di Barlo. malah yus aluli nidur malah aku dianggap dia pesaing ono wong sing kuwate kaya aku iku aku yang menengahi kok kowe terima nabi yo ambil wong eh, ada ono wong tiraka, di masyarakat ben seneng kabeh. Ora pati iso ngaji, paham ya? amatir ini gitu. ilmunya nopo amatir nah kaya pulau orang harus tenang mencara Mustafa rasa seneng kalau kulo malah seneng ngeringak no syafaat kulo jadi ismatan itu, iku masyhur hadis qudsi niku hada syai'un lam asna'hu li nafsi fa kaifa af'alhu bik Musa wong aku sing pangerane ana sing ra seneng kok kowe trimo nabi kafe wong kena wis biasa ya Iku pangeran. Terus niki pelajaran gue pulau jenengan. Terus dulunya wilayah milki amah ya ngeten niki. Pangeran itu digowo ngalor gitu. Mulane Quran mau. wong musrik itu sopo. wakola qala alladziina asroku mulai mulai piye? Lausha Allahu ma asyrokna nahnu wala una wala haramna min dunihi. Bareng dikondani kon nyembah pangeran, nyembah pangeran jawe musrik. Mat kowe aja ngomong kon nyembah pangeran. Nak apa ngerasa aku iman ra? Iman. Ngurung ngersakno. Ya repot, pangeran itu digowo. Ana wong larat dikon keimangan, ini, wong melarat keimangan ini, iki. Jadi wong kafir kafir, mereka melarat itu dalam skenario Tuhan, dalam rencana Tuhan. Nah aku ngekei berarti merubah, merusak skenario Tuhan. Ya, wong kafir pinter-pinter. Wa idza qila lakum anfiqu mimma razaqakumullah. Qala alladziina kafaru lilladzina amanu mune ya anut imu man sing wong yasa'u atama. Bagaimana mungkin saya ngasih makan orang yang kalau Allah menghendaki dia bisa makan. Sampai dia ada makan ya kersane. Oh. Makanya kayak aku minta roken, cara pengiran disalahno. Wong goblok aku kersane pengiran. <laughs> nah, mbok pinter no berarti ngerusak skenario. Ya beno. Maksudnya beno goblok, sing kriting ke beno kriting, ora oleh no rambut, berubah asal kejadiannya Oh, jadi oleh berubah tatanan ora oleh, termasuk berubah goblok jadi pinter ya ora oleh. Barat jadi sugih. Oh, Kuwi wong kafir. Nak sing ngomong kafir iku salah, nak sing ngomong Islam bener. Karena wong kafir ngomong mesti digo ngeles. Paham <laughs> digo napa? Ayo iya sih gue nggak, Jadi mau namun isi dia Allah gue jurah ya oleh perkara ini Allah gue jadi ya manfaat nanti yang nama kafir. Mau kafir sih ngedit gak belum kau ya. Kalau ladina kafaru lil ladina amanu anut imu ono to make imangan gitu. Ngeke imangan man engwong sing lau yasha wa malah nabi ini tuh mari in antum bila fidu ala mubin pikiranmu sesat keliru cara berpikir anda itu keliru. ini sing di skenario melarat ya ben nah, gak kewajo. Ya iku mau Nabi gue ngajak dakwah kon nyembah pengiran malah dari kaum Nabi Soleh ini tak keputusan keputusannya pengiran nak ya Allah nanti sing bener paringi selamat sing salah paringi ini. ora percaya pengiran penglibat ngono aneh ora aneh percaya pengiran penglibat no lah Abu Jahal termasuk niku. Dados sing diceritakno pangeran teng kene surat Anfal wa idz qalu wa huma in kana hadza wal haqqo min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama abidina bi adzabin alim Abu Jahal. Niku diceritakno Quran nganggo redaksi sing luwih fusha. Nak teki Abu Jahal ngomongnya ngoten wae. Ya Allah, kalau apal tadi ayuna akta ulir rohim, ba'atana bimala nakrif faakin bil khodat Ya Allah, besok yang paling memecah rahim, Mereka Nabi Islam dianggap memecah nopo rahim karena merusak tren, merusak nopo tren. Maka harus engkau bunuh. Tenang perang Badar Yesuwe, ya Abu Jahal mati. Akhirnya wong akeh sing Islam. Islam mereka percaya dongane. Nah, ya mulai wong iku ora oleh. Abu Jahal iku ngono-ngono dadi kebuka Islam perkara nek ketok bener Islam ku bar dongane situ. Muhammad lahir sing rumah Abu Lahab. Kuwi ora ke rumah. Lare sing tok dino dina Senin Abu Lahab taruhin sing orang hadis sahih. Abu Lahab. Kuwi jar par dijamin hadis sahih. Abu Lahab lagi lahir Abu Lahab sumeneng sing senenge budake suwe bal Islamiyah dimerdekakno kon rumah kanjeng. Nah, Kowe mulutan malah sing tok dulu ora orang Arep-arep Ya muka-muka untuk, tapi ya muka-muka. kalau no hati suka kangelan. Jenenge seneng urun, ora kok untuk seneng kok untuk nggak aneh wong seneng kok. untuk senengi urun, seneng kok. Ini bapak Rian buatan ya, urun, mulut udah pengajian mau, nak gelem yang mulut dan yang kayak gitu. Kayak kenapa? Ya pantas saya wong senengi urun, seneng kok untuk Ya, tapi ya oleh wae ngaji Nabi ya jembar romantis muga-muga pura, ngono air rasa bocor-bocor. Dadi eling-eling ya dados wong kudu ngaji. jadi wong rap percaya pangeran kurang bisa. Senajan to percaya sing gak diatur syariat ku Kalau Kula baleni ya percaya sing gak diatur syariat ku nopo? Liya. Jadi aliran macam-macam mergo ibadah mbek pangeran tanpa ilmu. Mengenai sebagian hadis pertama sing digawe Allah itu akal. Nah, sing hadis kan kolam, kolam itu polpen. Sebagian riwayat itu akal. Mereka lewat akal Allah disembah, lewat akal wong ngerti halal haram. Ya wong ngerti nopo halal haram. Terus akal butuh riwayat. Nah, is riwayat wong roh para doke akal wong ngono Wong roh doke akal. Misalnya kita sampai saya kita bedheki, Qabil itu lahirnya teng Suar, Swarga. Habil lahirnya dunia. Iklima ayu lahirnya neng suarco labuta elek neng Walau balik zaman Nabi Adam kon ngawen, lah kawin bedulur agak oleh. Saya ini mesti dulur nggak. Generasi pertama gelem ragelum rabi ambek. Ya, ben ketok beda ambek Allah tiga syariat disilang. Iku sing kelahiran dunia dirabekno kelahiran suwargo suwargo dirabekno kelahiran dunia. Ini iku kok pasti terus ning ganteng untuk iklima ayu. Kopil ganteng untuk lagu tuh. Eh, welek gede tuh ora Tapi ini, sing kelahiran swarga dadi wong sing gerano dadi ahli rokok, Kopil kelahiran swarga gawe gerakan menuju neraka. Habil kelahiran dunia gawe gerakan pangeran. Jadi butuh riwayat. Allah mending dunia kadang dari parah. Iya semua pangeran rasa bawara yang pangeran bawara. Nabi Musa di rumah Fir'aun jadi nabi. Padahal dipakani ini. Musa Samiri cilik kelaparan di rumah Jibril. Jadi Musa Saya <laughs> di rumah Jibril jadi Musa Samiri di rumah Fir'aun. Jadi nabi. Rasa kok takon, ya falu mayasa. Mulane ilmu hakikat wono nabiman masyhur ilmu hakikat ben wong ora percaya amal, ora percaya lingkungan. Wa Musa alladzi rabbahu Jibril kafiru wa Musa alladzi rabbahu Fir'aunu mursalu wa rasul. Delok ya Musa samiri di rumah Jibril dadi mursal, dadi wong kacau, dadi wong rusak. Sing Musa di rumah Fir'aun dadi rasul. Sing roh sapa ora ono sing roh ya kepen pangeran. Iki iya, senine pangeranmu. Wis iya, ora usah takok. Jajal orang fakir. Mangane barang haram, jadi di rumah fir. Mesti sebenarnya dia nakal makanan haram. Karena ya nak pangeran iso nyeteril, ngomong pangeran aku warah, ya kepen. Makanya kita iman syariat ya nak pakanan halal pengaruhnya gede. Pakanan haram ya pengaruhnya gede. Ya semono cara hukum. Tapi rasa kok terus-terus no mesti lho, mesti kira pangeran ini mesti. Terus terakhir untuk aki-aki ya ngono. Terus terakhir aki-aki ya ini Dari gue semua Jadi kudu ditutup aki-aki ya. Yes, iya, pangeran ngoten damel dunya ngoten. Mekah jadi kota suci. Kota suci, kota paling disenangi Nabi ku kota Mekah. Tapi kota penduduknya paling mangkel Nabi Mekah. Mana Nabi Nabi Mekah, aku sopan banget ke Sayang penduduk itu ngusir aku. <laughs> Jadi pas nih ninggal Mekah, Nabi Jihar itu Mekah wa inna kila ahabbil bilad ilayya kuwi negara paling tak senengi tapi wa inna qauma ka akhrujuni tapi kaum mengusir aku akhirnya aku yo ya mirip ya ya mestinya kan plus afdolul kholki tidak kok afdolul fikok paling apik tidak bumi paling mesti ini tapi yang bumi paling apik ini orang Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-teman sing kan jeng akhirnya Nabi manggon Yasrib Yasrib itu manggon begejik jadi agak setan. Mana kiai sama mbak setan, yono ya sana antar beriin yasrib pun setan terus dibuat kanjeng. Jadi yasrib pun setan. Biar nabi tidak ke Jufah. Pindah ke Jufah, suwe-suwe udah di Dal Kulaifan. Kono jadi ono cincin beling terjadi ini terkenal itu ditangkap saya tina Ali dicancang di sumur. Semua orang darah ini Dal Kulaifan, darah ini bir Ali, ini bir sejarah. Tapi rasa dukun pak, orang orang Tapi rasa belanda Dal Kulaifa. Mestinya kan istilah resminya Dal Kulaifa, tapi wong darah ini gerak. Tapi nanti yang makam jenis jenis abar ali abar itu jawa itu bir. Semua kampanye dari itu bir. Ibu pengiran. Ini nabi sing abdul khalqi kita kok tembuti kita kok teng asli. Ini semua nomor sana pengira. Mana ulama debat bumi Medina sampai Mekah Abdul Medina. Jadi ulama si ya Abdul Medina. biar biar orang turba sing al azuma Rasulullah. orang iso lemah sing ngelindungi Nabi sing dadi tempatnya Nabi Abdul Khalqi kok Abdul Mekah ya iso kudu Abdul Medina. Tapi dari ulama-ulama sing ngomong ya ora pokoke tanah iku Abdul Mekah. Dan Nabi Abdul Khalqi tidak kok tanah di Ya tanah Medina. Sing ana Abdul Khalqi dia ya ora apik dia ya, Apik sing ana. Wis pokoke ora iso harus ora ana perkara bingung kok. Jadi Allah gada tradisi ngaten Nah ketika ulama-ulama ono hukum lu ya hukum jadi hukum fikih tapi dari gua ono ilmu hakikat ilmu hakikat itu ya kabeh ora mesti ya kabeh ora mesti Hamzah itu seneng uang paling disenengi kanjeng Nabi di ini wasi uang paling dikedingin Nabi ya wahsi mereka mata ini saja tapi pangeran nganggu hae dadi pangeran wahsi ini hidayah Terus Nabi akhirnya biasanya Nabi nak Islam seneng tapi nak wasi ngeluh. Si USP ya Islam tak tompo tapi aku njuk sitok. Nopo ya Rasulullah, ya, Kowe nak aku ke kudu melayu. Oh Nabi juga gak siap lain ini. Wah, kok iling-ilingan berpamani pamane sinten? Jadi kalau nabi berdiri liwat melayu, orang malah sowan melayu. Jadi orang sohabat, pelayan nganti. Iya, ya karena nabi berdiri liwat melayu deh. Mana rapati so ngaji lah, ngaji yang butuh melayu. iwas, Yo ya no unik unik ya mesti tuh, yo unik ya mesti ono. Akhirnya wasi so, sumpah masih harus sampai wasi, Ketika Nabi wafat, terus Abu Bakar jadi khalifah no wong ngaku Nabi, jadi Musa lama al semua Ono semacam lima al kata. Wah, nama jeneng pengbindo, mari raro KTP nih, iya, biayu beda-beda. Tirmidzi, Turmudi. Nanti yang mereka ada apa Pak? atau betul Turmudi? Turmudi betul Turmudi? Dia mau motor. Oh, kak Tirmidzi. Nak musailamah cara kiai kene musailamah atau musailamah umumnya. Oh, <laughs> musailamah kan dari. Woi. Aduh, musailamah ono semua jenis ini. Kak Rok KTP dero. Nah, yang mana tak foto ben video, agak musailamah ya. Motor roy. Ya. Baca nak jeneng Arab ini ngoten soalnya orang semua coba maca sana akil ya jadi kita ukir. Wae ke akil ya. Enggak jeneng Arab itu sanjen Hamidi ya akeh, Humedi ya akeh, Zabidi ya akeh, Zubaidi ya. Padha padha raro. Terus dari wahsi, Aku sumpah mbek pangeran fakama aktul dan nas ila Rasulillah. Aku pe mateni abdul khalqi ila Rasulillah. Jauh bar mata ini api-api uang sini disengi nabi aku tuh mateni l eleke uang sing dini nabi. Mulane rotor-rotor riwayat darah ini sing mata musai lama al-Kadzab wah Wahsy. Hukum bayar kafaro tahu mata ini uang sing sangat dicintai dipahami ya, terus itu sejarah itu semua nu pangeran kersane Khalid bin Walid itu elek uang wong mata ini uang Islam mati perang Uhud nganti kalah kaya ngono iku mergo strategine sinten Khalid bin bareng wong kafir kalah, Khalid bin Walid muter gunung Uhud. Embo-embo kalah. Ya sahabat ya ana sing kue kowe-kowe ngene iku bareng ghanimah diculno, rugen-rugen terus do medun. Hmm, sahabat ya ora kabeh kabeh pinter ya ana sing ngawang bareng jenenge wong akeh. Wis menang-menang wis muter. muter jebule itu muter tok, muter muga gunung. Sahabat sing kon Nabi di dhuwur gunung met. met, ujung-ujunge jupuk napa? Bani. Nah, seneng duwe kira usah isin di sahabat yo ya seneng duwe. Tapi akhirnya jadi coba, Pak. Ya, akhirnya jadi apa? Kalah, Islam kalah. Tapi Khalid itu akhirnya masuk Islam. Perkarane ya Allah Muhammad itu Rasul tenang perintahnya dilanggar sidik kowe ndak ono Islam kalah. Berarti Muhammad itu Rasul dan akhirnya masuk Islam. Tapi bar materi Islam akeh. Nah, ini sumpah, ya Allah sebagaimana saya membunuh orang Islam banyak, saya bersumpah akan membunuh orang kafir banyak. Nah, dia jadi panglima Islam sampai dilereni Mbak Umar. Umar sekarang terangnya wong, Khalid mana di pensiun. Berikut terlalu banyak pembunuhan. ini jadi khalifah. <laughs> jadi dia jadi panglima perang itu terlalu banyak. Sampai akhirnya keliru ya bolak balik yang harusnya nggak boleh dibunuh di saking semangat ini kok Sampai mati nangis, ginjalan nangis oleh itu Perang tanding mbek wong Romawi kabeh menang. Nangis bener, Mereka ini mati di tempat tidur. Khalid itu mati teng Ya Allah Gusti, Gusti cek jenengan buatan purun nyahidno kula. Kula lu perang semangat ben mati. Saged sakit ya mati teng kamar. Dadi anak nangis kaya napa bangun nangis boleh, dia nangis perkara mati neng. Lah sing perang arang-arangnya langsung mati pirang <laughs> perang bolak-balik mulai zaman kafir sampai zaman Islam perang terus deh. Sampai futuhat nih terus sederet. Perang futuhat futuhat. Tapi mati dia kan. Ini Jadi itu kesalahan pangeran di sini. Dipahami terus kafir sejati ini jarang tetap melibatkan Allah. Lah Allah itu ya misteri, lah uang kafir itu ya ngeklaim cara pandang diri dari Allah. makanya yang kafir lah muni apa Anut imu malau sya wa wa Sebagian lau sya Allah ma asrokna nahnu wala abauna wala haramna min ini Di kabeh melihat makanya Semenjak itu terus ono pepatah sangka Sidina Ali masyhur. Akhirnya jadi kalimat hakin uridah bihal batil. Omongannya bener tapi maksudnya kalimat Kalimat hakin uridah bihal batil. Omongannya bener tapi maksudnya akhirnya kaum Nabi Soleh ya sapi ngomong kolut toyar Nabi kan gua bimam kita itu melarat itu mergo kowe jadi uang banget kowe udah di itu kali zaman saat ini gitu yang nyala no pesantren uang nak mondok itu mari melarat orang duwe ijazah rata-rata santri ora iso kerja iku ayo keliru santri ku melarat terus kaum tuane melarat Marah tidak kok pondok. Lah rata-rata tetap melarat. Jari santri sing marahi. Nah, misalnya si mondok anak Abu Rizal Bakri orang marah. Tapi uang enak wae saya ini ngene. Lah anak ngene iku bener. Anak Abu Rizal Bakri mondok, anak Yusuf Kala mondok. cuma mondok jadi melarat itu seneng pondok marahi. Sedurunge wis anak Mustafa, anak Rukin. <laughs> Sedurunge wis melarat. Saya kisah melarat no pondok tawang tuane. Terus diterus no kan? Tapi uang mau delok modal mondok mana ini? Aneh yang saya kira. Yang agama mau jadi tersangka mari melarat terus kunane kuno. Di sana Nabi dituduh kita melarat itu mergo kue. Mana kita jadi kiai mesti tuduh mari gak maju itu serigo karena ini mulai dicek uang gawa mau dituduh mari miskin. Ya mari nopo? Miskin kunane kuno. justru ya itu kudu itu, pangeran itu disangka tenang kok orang itu. Pangeran wae kata sering aku sing pangerane disalah paham iki terima Musa disalah paham kok geger dari pangeran. Malah Musa diterangno. Nabi Ibrahim dia salah. Nabi Ibrahim tukang nompo tamu, nggak tamu kelaparan tiga tempat yang pasir. Suatu saat dia tamu wong umur wolong puluh tahun, majusi. Ketika imangan sapi piring dari Nabi Ibrahim besar til Islam, tapi gue syaratnya kudu Islam. Balik wong majusi ini. Buatan kalau nak kan Islam tetap buatan purun balik. Pas balik balik kanan Allah Dawi Ibrahim. Wong iku umure piro? 80 tahun Gusti. Jalan mangan kowe lagi ping piro nebes pindah. Lah ya 80 tahun tak keimangan. Senajan di ini maju sikit jaluk pisan kok ora oleh. <laughs> Akhirnya Ibrahim muda, eh maju sih, tanpa syarat keimangan mangan mangan. <laughs> mangan. Lah ya mangan kowe lagi pisan kok ngambil syarat. Akhirnya mau majusi bareng mangan tak kok. Kenapa engkau berubah pikiran? <laughs> Jadi majusi ya pinter. Gak mau pangeran. Ibrahim <laughs> eh, akhirnya mau majusi ini asyhadu Allah itu apa mbak Naka rasul. Oke rasul kan. Nuwangi semua majusi cek cek nih pangeran be aku. Ya. Padahal aku nopo? Majusi. Kira masih. ibu pangeran. Tapi rasa di jargon yang puasa menghormati tidak puasa, yang tidak puasa itu edan ya. Oh, soalnya jargon yang puasa menghormati yang tidak puasa. warung-warung di sini wong poso dari jadi jargonnya diwalik. Yang tidak yang puasa harus menghormati yang tidak puasa. Ngajak gendeng bareng. Di saya kasusnya Nabi toleransi Mbak Muslim orang ini itu. Urusannya mau perkara pakanan perkara pakanan itu sepele. Tapi nak perkara ngelanggar hukumnya Allah itu ber. Terus kemudian itu nabi udah sapi-api wong. Niku nanti dipakani tiang-tiang kafir, iba Utbah nih bareng orang nabi kelaparan itu dikai ifkon min inabin dikai sak dompole nopo aku. Niku sing nek mangan nggih musuhe nabi tidak ya harus bismillahirrahmanirrahim dipangan. Bareng dipangan mau bismillah, dalam dalem saiba jenis adas itu kaget kok ono wong jadi bismillah ora tau krungu bismillah riyen belum pernah didengar bismillah. Akhirnya atas dadi candaleme wong kafir Islam. Islam napa jenenge sukune Nabi ku dianggo. Napa jenenge sukune Nabi ku dianggo. Mulane tiyang-tiyang tasawuf biasa ngabung tangane guru, ngabung sikile guru. Mergo adas ngabung sikile Nabi. saya ini uang serapati ngaji, itu disebut bid'ah, jadi perkara kan. Ada sebuah ekot saya ini, kue percaya Soalnya kalau nak takut tidak apa tiga ya apa bila ya menang Nambung yono ya hadise, nolak nambung yono ya hadise. Mungkin kalau masalaman, dibanyakan kafe secara salaman. Sahabat sing purun salaman kita ada yang menolak kita Abdul bin Mas'ud bukan burun salaman. Alasan aku gak senang orang Islam nyucup aku, bodoh mukminnya sak derajat serah nyucup nyucup. Nah, kan salaman mesti dicucup ya. Nah, kan Mustafa oleh salaman kan bodoh raniat nyucup Aman maksudnya apa? Nah kayak pulau kan cara pulau pura kan Mustafa sama kan itu pulau dibolak balik mat. Cara Jawa Timur. Kalau ngene-ngene itu mantu situ kiri, jadi situ kiri gue bingung. Mereka salaman dibolak balik. Waduh. Terus kamu tuh waduh kesel tuh bolak balik sama. Kak mau jauh tuh mulia kan ya bingung. Biasa gini di baru rukin Mustafa. Turu-turu dewe, setibar barno kan. Dihormati berlebihan kan bingung. Mereka biasa pas sudah motor kalau itu karena orang yang berhormat terus dihormati kan bingung. Puas Alkorn ini bisa salaman di Batan turun. Alasannya masyur oleh Abdul bin Masud. Zillatan wafit wa fitnatan matur yang diceritakan Imam Ghazali. Wong disoani, wong dilu, wis marinot kok. Sing hormat dadi no, sing dihormati rawan ujuk, wis rasa soan. <coughs> Itu yang termasuk madzhab yang saya pakai. Tapi tidak semua orang Islam baik loh pakai madzhab itu. Lah ya ana pisowanan berarti dilatan ditabek wa fitnatan lil matu. Sing cuk dadi ino, sing dicucuk rawan ujuk. Ujuk sombong. Terus gue banget wong hukmat. Daripada ngono serasa salaman. Tapi kula wis setuju ana salaman kula setuju. Piye-piye iku sunnah yang Nabi ngendikan wong nak salaman iku coblok dosane ngene. Ya nak ra ujuk. Lah akhire ya ulama darani ya nak sing ora ujuk. Lah kiai sing purun salaman jadi ya anggap sing wis ora akhirnya kalau tengah-tengah ya, kadang salaman kadang orang jadi nanti takoi Abdul bin Mas'ud ha kok salaman gue sering goten Lalu ada takoi Abu Bakar Abu Bakar kan seneng salaman mungkin riwayat no hadis nak salaman nyeblok no sodin pernah salaman gak? sering tengah-tengah ini tak mikir jadi sopok-sopok tak mikir jadi semacam Kata kaidah usul fakih al khumus minal khilaf mustahab. Keluar dari khilaf itu sun. Jadi melok kanan melok kiri. perkorong Tapi masuk akal Wes angkor ini jasa pun Masyur. Tapi bukan karena sombong, justru menghindari sombong ini. Ya mau uang salaman beliau kan mesti nyucuk. Padahal dia ramah nangis orang salam tembak. Orang menangi malah menghindar ini. Ya mau, nggak semua orang tuh baik. Kadang ono wong musuh to, ngerti nak wong do nyucuk ngarepe pejabat ngetokno nak santrine nyucuk kabeh. Lah akhir-akhir itu anu malah dicucuk. Malah bingung wong akeh. <laughs> Wis tak barang nak berlebihan mesti elek. Sampai wong sepuh nyucuk. Akhirnya lafar kok final kafir wal mus Kira ono pejabat kafir itu dicucuk mergo ajarane anggere wong sepuh jadi ajarannya ditafsir. Nah, ambil uang sepuh soleh dicucuk, Nara soleh nanti dijujuk. Lahirnya uang seudon, ibu tua tapi fasek mau nyucuk Baik repot sudah akhirnya tiga ajaran itu ya berat perkarane. Lalu diajaran tafsir. Nak tua eh soleh dijujuk. Nara soleh rasa cucuk. Lah sing roh soleh ra soleh. Akhirnya beda repot Pengen ya. sepuh cucuk. Akhirnya ditafsir mana? fase kelas penting gak kafir kafir ya barang malam nah ini biasa mawon Dawa Imam Syafi'i, Dawa Imam Bukhari biasa wae nak wae salaman yo ya salaman, wae ora yo ya ora, wae nyucup yo ya nyucup, wae ora yo ora. Riwayat Nabi nyucup yo bolak-balik, ora yo bolak-balik. Kan masuk Nabi, Nabi itu kalau keluar dari rumah, semua sahabat berdiri. Dukung Nabi, la takumu kama takumu la ajim. Kalau saya keluar kalian jangan berdiri. Jangan menghormati saya kayak raja. Saya ini tidak raja. Toko lagi Akhirnya siapa nak nabi milih coba terngatek. Jadi Sayyid Hasan Masyur. Wa inna bula ahabul khalki ilayya. Rasulullah itu makhluk paling saya cintai. Dan saya ingin sekali kalau beliau ber, keluar saya ingin berdiri. Tapi kita kita tidak berani berdiri karena tahu Nabi itu tidak seneng kalau kita berdiri. Akhirnya menangnya, eh, jadi akhirnya malah lucu kan. Presiden, menteri, wae nak teko konstituennya dong ngatek nang Nabi Abdullah Khalid orang ngatek. Jadi tambah sampai jadi diprotes sampai wong ini, ora ngatek. Sajane kepengen tapi duko Nabi ora ono ngatek. Wes mono terus berjalan puluhan tahun. Tapi suatu saat di Medina itu ada satu bin Mu'adz. Sa'd itu orang terpandang di Medina. Dia Sayyidul Khosrat orang pinter. Sahabat ono satu bin sesuai ajaran Nabi dia menengah gak ngatek. Nabi kok Kumu ila sayyidikum. Wah, ya udah ngatek hormati. Jadi sahabat, ya ngatuk Kan kalian sahabat akhirnya kan ngatuk kan lu. Makanya kalau Anda, makanya dari Fathul Bari yang nyari kitab Bukhari mengatakan, orang yang anti ngadeg adalah yang berlebihan juga salah. Biar Nabi mutus orang kon ngadeg ning satu penemuan, kumu ilah saya. Itu Faedah kedua adalah orang mengatakan Sayyidina itu boleh karena Nabi mengomentari satu umat kumu ila sayyidikum kumu ila sayyidikum maring tuan sira Berarti menyebut Sayyidina itu boleh buktinya Nabi ngendikan satu bermuat selesai. Tanpa tentang yang tiang sing umroh sing haji, sama delok tentang misfalah. Akhirnya toriku Sayyidina usman. Kan orang toriku Utsman tulisannya sana Ayo delok sing biasa umroh. Wong Wahabi lho jadi sing celok anti Sayyidina. sana toriku Sayyidina Utsman, toriku Sayyidina Nanti kalau tak dulu ngambil tak foto. Wahabi kok nulis Sayyidina terus. Lho itu ayo sapa sing biasa haji delok nang kawasan Miswala. Jenenge Toriko. Kowe ora oleh muni ora tau rono. Ya wis biasa wae, akhirnya biasa ngeten kita muni Sayyidina biasa ora usah muni yo. Biasa. Buktine ora ono syahadat nyebut Sayyidina, mbok wong paling pesantren gak ngarah syahadat nyebut Sayyidina. Ono syahadat Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana ya ora La ilaha illallah Muhammadur wabe sak dunya la ilaha illallah Muhammadur ya ora sing protes. Jangkar iku langsung terus wa ya ora ono. Artinya kita jangkar iku lak balik muni sayyidina. Lah iku dewe Imam Bukhari urip sing biasa wae. Nah biasane ngono ya ngono, ora ya ngono. Wis pokoke yang terus gak berdoa ini biasa. Nah mati dari Imam Syafi'i kita kaya apik ora ya apik. Ha kan ulama dhisik ya ngono kadang tekor ono ulama top Las bin Sa'id itu kancane akrab mati takoi buatan tindak buatan Kok buatan nyolati jenazah gak lagi ra kepengin. Lho ini kok kancane akrab jenengan ora kepengen apa <laughs> jadi ulama di sini lucu-lucu. Jadi biasa cara dia misalnya Mustafa mati, kalau tanggane lah teko biasa. Ke seorang teko Mustafa santri dia. Ya, kira ya, aku pengen aku mantap. Paling mau tak apa Soalnya nyurati tampun, ya wis sampai jam. Neng Indonesia perkara ulama di sini biasa. Jadi nunjuk anak itu fardu kifayah, Jadi nunjuk anak ibu fardu kifayah dilakoni sebagian nih wes. Lo mangkel anak teng naruhan lah tunggu putih kadang ya berdoa. tapi ya alhamdulillah don nurut Untuk di Gus disolati gelombang pertama, gelombang kedua, dan kalau dugi, gelombang ketiga ke sebab kak rumah imami. Mungkin sih ke terakhir berangkat ya jangan aja rata imamnya aku malah rata cuma lagi nggak lo mau berangkat ya mana ada itu berarti nganggep imam pertama kedua gak mandi banyak uang juga <laughs> akhirnya kiai sing imam pertama dia kesetak berangkat mangkel lawa belum tentenan mau nah, berangkat ya berangkat ya berangkat ya, ya kadang-kadang kalau buruan kadang-kadang mau menduga Gus Pak gak kerso cuci kalau saya tak imami jadi mikir betul nasa mau kayak barang gak berdoain kadang iya kadang orang <laughs> Lalu itu Rasulullah. Rasulullah itu seperti itu. Barang biar gak berdoain, mesti ya tanah wahul afal, mesti gaya ini ganti, ganti ganti. Nabi berkali-kali duko, nah ono wong wedok mau tanpa makrom itu so gede. Tapi berkali-kali juga ono wong wedok ngerombongan akeh tanpa mahram Nabi ya parah. Mana cari ulama, nah ono wedok haji tanpa mahram boleh asal bersama orang. Ibu Nabi semua ngono Nabi. Ya semuanya angger barang gak berdoain mesti yatan Allah, mesti gitu gitu. Nunjukno inna fi hadal amri fushatan bahwa dalam urusan ini long. bu masyur zaman dulu tentang muatok karena Imam Malik setelah cerita sekian wafil amri fushah dan dalam urusan ini banyak kelung kelung. Jadi itu semuanya ngoten. Ini bencaman ngerti, jadi bencaman ngerti hukum Islam liane sing berdoain liane haram albatta haram murni atau halal murni itu mesti ono ya Allah Lalu Imam Bukhari di bab ngeten. Kenapa Imam Bukhari darani kitab paling alim saat dunia saat usia Quran? Nah, Ashoful kutub badal Quran nopo? Imam Bukhari. Ini pun ngendikan ten kalau niku apal. Misalnya kita salam. Kita salam Nabi Imam Bukhari cerita betapa pentingnya salam. Misalnya Nabi Allah ala adulukum ini ini ini terus senang aku ibu lakoni gue jadi podo tak habis tuh. Nopo ya harus afsus salam benakum. Kamu harus menyebarkan salam. Akhirnya sing sing lakoni Betawi sampai Cina Betawi so nopo? Salam. Assalamualaikum salam. Ada orang Cina saking terkenalnya salam teng nopo? Tapi setelah itu Imam Bukhari ngendikan gini, setelah bab itu beliau ngendikan gini. Babu Kauli rajul marhaban. Babu Kauli rajul marhaban. Terus cerita, Rasulullah itu kalau datang dari pergi, itu jujuk dalamnya Sayyidah Fatimah. Ketika ketemu Sayyidah Fatimah, pertama yang dikatakan Nabi apa? Marhaban bibnati. Artinya tidak ngedikan salam, tapi marhaban. Oh marhaban dong, bisa selamat. yo marhaban. Ya wes, akhirnya Sarah ngerti yo, oh, maksudnya nggak selalu salam, kadang yang ngendikan marhaban. Terus bariku cerita Sayyidina Ali, Sayyidina Ali Nabi pas gerak, Sayyidina Ali ini. Bareng milihin, Nabi Sayyidina Ali keluar dari rumah, sahabat itu orang salam. Assalamualaikum ya Ali, gak langsung takut. Kaifa bi Rasulillah. Alhamdulillah bi khairin. Intinya dalam kondisi tertentu orang tidak mungkin salam dulu dalam keadaan gitu orang mesti tanya Rasulullah biar kabarnya. Sayyidina Ali jawab Alhamdulillah asbahabi khairin. Ya intinya ya salam itu baik, tapi ada momen-momen yang orang itu pasti tidak salam. Tapi ojo ganti kong jatimu, jauh rep jong. Lu jauh rep tau. Ora salah ropo, Barang ketemu suwira, lho, cur. Bojomu cek iki, ora mbok genti. Ah, parah nek jadi timur parah parah, yakin parah. Enggak ada bojo apa, belum? Bojomu cek iki, ora Malah anak teng Jawa Timur elek, eh, kaji-kaji takoke anak mentira iku gak gak tren kok anak piro kuno, takok bojo piro. Parah ini Tapi kamu tidak usah fatwa bahwa salam bisa diganti selamat pagi, itu keliru. Loh, beda loh ya. Perilaku tadi hanya sebagai perilaku, tapi kamu tidak usah fatwa bahwa salam bisa diganti. Itu salah besar dalam usul fikih. Usul fakir itu hanya mengatakan bahwa pilihan salam itu tetap sunnah, nggak fardu ain. Dan untuk menunjukkan akrab, Nabi pernah ketika ketemu Sayyidah Fatimah langsung ngetikan marhaban bignat. Ya kamu tidak usah mengatakan marhaban menggantikan salam ya tidak usah seperti itu ya biasa saja. Misalnya Nabi salaman ya kita katakan salaman itu baik. Tapi kamu tidak usah mengatakan yang tidak salaman gak anut Nabi. Lo sing kadang rasa salaman juga ya, di Nabi rumah kamu sopo. rumah kamu sopo sing kadang rasa salaman juga ya, di Nabi rumah sopo. Mulai Imam Syafi'i ngamuk. Lo rumah samu sing melanggar itu sopo. Faham ya maksud? Kamu harus salam dan pilihannya hanya assalamualaikum. Lu sing ngendikan marhaban di iku. Ruang samu sapa? Oh. <laughs> Mulane ngaji, paham gitu. Eh bukan Nabi, bukan gak berdoa itu Nabi ya buatan konsisten. Masyur kan sahabat anut Nabi, nah Nabi surat mau jadi surat tuh tuh, wah mau anut Nabi kayak jadi muat bin Jabal yang mengimami kaumnya, mau jadi surat tuh tuh, alasannya ya anut Nabi wonten tiyang mufaraqah mergo ping ngurusi ontane muat ngamuk nafaqo fulan ku munafik tak imami kok mufaraqah. bareng matur nabi sing damuk muat ayo kowe piye ya to mu imami mu imami sing cepet sake wong-wong mu atus dhe ape matur sing dibela malah diampuk. <laughs> gak kena ditebak nabi Nah, jajal gue misalnya tukaran dengan Mustafa. Wong nyongko kan Nabi bilang Mustafa, mesti. Jenenge Mustafa wong pilih lho. Wong kok GR, sing pilihan gak nabi tok. Jeneng jeneng kok apa? Mustafa saya terjemah wong pilihan. Pe wani jeneng diterjemah. Mustafa wong apa? Eh, ya misalnya ada orang Mustafa, Mbak Karmen, soan. Mana kan PD Mustafa jeneng Arab paling nabi itu seneng aku. Gue sih tak jenenge Karmen. Soan ramas deh. Mustafa. Wong pilihan, ya? lho iku aku. Ora kuwe. <laughs> Malah repot ora mesti. Paham ya, itu sampai penting ngaji gitu. Ya. Terus Imam Bukhari itu sering mentakwib secara acak nunjukno anna fil amri fushatan. Imam Malik sing aran watok ya ngoten. Sering cerita mau nunjukno anna fil amri fush bahwa dalam urusan ini ada nopo kelonggaran. Apalagi di bab haji, ya di bab haji masyur. Ya Rasulullah armi kobaan ahlek. ya Rasulullah ahlek kobaan armi. Terus pokoknya Nabi sekian pertanyaan. Semua dijawab if al wala syarat if al wala tidak apa-apa lakukan, tidak apa-apa lakukan. Dari sekian variasi pertanyaan Nabi jawab if al wala harat lakukan dan tidak ada mas masalah. Merkofil fil amri fushah, nabi fil amri sama saja kita bedai, ya, tawaf numpak kuda, mbek tawaf melaku apa ini. Kaki ulama ijma apa melaku. Padahal ulama tarik sepakat Nabi pas tawaf numpak unta. Akhirnya Imam Nawawi ngendikan, do soal Nabi numpak unta itu wajib kanggo Nabi nunjuk lo nak tawaf numpak itu sah." Tapi fadilah tawaf tetap melaku. Padahal Nabi pas tawaf. Jadi fi'lun Nabi itu nunjukno oleh tapi raiso jadi sunnah selawase perkara ini orang orang mau fatwa numpak unta luwe ape nak tawaf ketimbang laku. ya, Ka'bah Babe kepeken unta. Perkara ini saya nabi tawaf numpak. Ini semua nabi. Menunjuk Menunjukno annafil amri fusha bahwa dalam urusan ini dibongkar Hikmah ya apa? mau Nabi buat nanti numpak unta, wong sing di kursi roda sing digledhek iku golek dalil. dalilnya apa? Orang laku dhewe kok tawaf disuruh wong. Ya tadi Nabi tahu toa numpak. Iku artinya Nabi agak melaku tengok-tengok. Ontane sing aku lah saya mau didorong ya mau tengok-tengok sing aku. Nah alhamdulillah. Lah mulane ngaji, mulane ora ngaji ku ruwet. Wong ora ngaji wong Nabi nglakoni terus dianggap sunnah iki sunnah Rasul. Iya sing ora sunnah Rasul sapa ngajimu akeh aku. Mungkin apa Arba'in Nawawi yang bulat. Nah yo nang jari Imam Malik annafil amri Terus, Ini annafil amri Jabir bin Abdullah nak sholat ning masjid. Iku Jabir yang terkenal sahabat. Niku gue gawa serban, gawa serban, gawa jubah, dicendal nang nih pager Terus sholat mau sarongan tok diikat nih gulune, nih. Diikat nih gulu nih, celek ngono suka. Padahal ini sahabat merasa bikin alam ini. Sholat Allah Akbar tabiin tabiin sakit sing enggak sholat serbanan nganggo jubah soal ngenyak ngejaga sohabat kok sholat gak nganggo kesunatan rida amamah macam-macam wah mau jaga aku jarak sholat ngene liaro kal ahmad mislak liaro nil ahmad mislak ben wong geblek koyo kowe ben roh semua mau maksudnya geblek sepundi kue serbanan jubahan perkara niki kisah Islam joyo sehingga kue kober serbanan kober Coba zaman aku awal Islam aku pakaian ora kelar. Aku sini nak sholat Nabi, Nabi yo macake ini, iki. Ya semoga sholat ger tapi itu iku besar. Nah kue kowe kabeh saya dianggap syarat saya sholat itu tujuh ban serba. Dan tak jarak dari Jabir. Semua amuk Jabir. Saya ini kayak bungkus bungkus mayat, ini cerita. Ini bungkus mayat kesunatannya, ini kayaknya bilang biasanya, kafan, telur apa telur? Besi sih Lanang, lanang, Telur. Kowe bungkus kafan biro dari Jabir? Telu. Lah yo iya mergo mampu ora perkara wajib. Terus nangis Jabir. Dhisik Said Hamzah uang paling disayang Nabi. Bapakku Abdullah yo ya uang paling disayang Nabi. Perang Uhud mati. Iku tak bungkus mau ninggal kisah sitok kisah kemut. Angger tak tutupi sirai kena sikile buka. Angger tak tutupi sikile sirai. Akhirnya jari Nabi wes ghottu biha rasa. Sirai tutup. Sikile dikai sayan minal idkhir dadi silai ditutup terus sikile ditutup nganggo nopo suket ya mergo ora ono zaman niku terus apa doa anut kuwi kudu sempurna geblek namanya Ahmad ku geblek banget akhirnya nggih mun geblek lawe ya ora ya, wow jadi kula mulang ini kita sopan kok sampai sampean ini sopan Sopan dhisik nak mulang wah mau kula sopan nak mulang jenengan ulama kadung dipikir Lha iku Abdul bin Mas'ud Jabir iku sopane pompet tiyang. Iki wong sampai mau dihormati. Masyhur mrene mlaku-mlaku diderekno. Kowe sapa? Kula penderek jenengan. Kowe nek ati hajat mire cung, mari aku ujug kowe ino. Nah, kula nu sering ngono dhewean gitu biasa. Nah, kula nu alhamdulillah boten Gusti Ati Merdara Gusti Ati Merdara kula serak kuat, kula ora kuat. Gusti Amir ganti kula yo ya menawa ora kuat, padha ora kuat ya, ngene padha. Tapi kene kula nggih rukun, nggih rukun. Artinya saling toleransi. Kalau anak suan mereka ya pantas sih gue penderek. Kalau anak suan aku ya penderek lah <laughs> gue. Kompromi. Berarti itu sering tuh kulo. Kok Dewi, uh, kopi ambang, iya, Guys. Padahal ya gue penderek. Ya, kalau anak suan ya tau penderek dan podo-podo menghormati. Jadi rian ulama rian ikhlas ikhlas ngantos nopo nopo dipikir. Salaman dicucup ya dipikir. Kok peti sing nyucup uino sing dicucup tapi jika Anda selamat dari itu semua ya nggak apa-apa. Ya, kalau selamat, saya kalau rugi ya saat ini apa dicucup ya, ya, ya apa biaya semua mesti dicucup ya orang oleh cacat. Apa mau jadi sedih lah orang oleh. Itu salah loh wae. Bangsa debutan itu halal loh ini ya. Biaya-biaya orang arang orang wae orang Ora oleh. Dadi halal loh wae sing dieling-eling itu ya, terus pentingnya ngaji terus gue rau sandarani salam assalamualaikum iso diganti selamat pagi rau sandarani tapi dia rau sandarani verdu nah, Iya, dalam kondisi tertentu Sayyidina Ali pas milih Rasulullah ya, ketika keluar sahabat ketemu pertama tidak salam tapi langsung takok kaifa asbaha Rasulullah. Sayyidina Ali asbaha wa bihamdillah khairan asbaha alhamdulillah bi khair. Ya alhamdulillah. Rokok Kaifa bi Rasulillah. Ayo salam Assalamualaikum. <laughs> Bar Sayyidina dijawab, "Waalaikumsalam." Apa itu? Ya? <laughs> Waduh ya kacau. Situ situ perang, ra situ perang. Kok ngaden, "Sing gurih mau Musa salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Ngaturi pirsa gurih jadi jenengan wonten musuh. Baru kan gak sama ayu sih. Waalaikumsalam. <laughs> Wis mati loh. Jadi kami di mulai dari Imam sapi, ya kada kan. Ya sekolah ngono lama di sini. Jadi nak ono sholat jenazah ya kafe semangat. Kalau misalnya sholat jenazah wajib teko, dokter teko, polisi teko, kafe teko, rumah sakit macet. Perkara nih kafe. Kafe teko. kafe teko sholat jenazah ya repot. Nangani ini emergensi ya rasa teko. Sing doro-doro rasa teko. Sing nganggur-nganggur ya. Berarti sing teko bukti. Ya ora usah terus ngono. <laughs> Sarangane kok gawe mabuk. Gawe mabuk malah kacau. Ya ora usah diterusno. Ya tadi intinya nanti jahe riyen tiang ora percaya pangeran bobo. Mengenai pangeran nanti ngendikan wala insal tahu man khalaqas samawati wal ardo layakulun yaqulun Wong kafir wane munamuni ra pangeran tapi nanti ditakok iman khalaqas samawati wal ardo Siapa yang menciptakan langit bumi tetap layakulun. Mulane kisah hal almarhum pun ada cerita, aku ora percaya gak komunis ora percaya. Wong ora percaya pangeran iku ya bebane tok. Sok hati dia menungso ora percaya orang ana sing enggak. Kemudian beliau yaitu menyitir ayat tadi wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal itu mesti la yaqulun Kalau mereka kamu tanya siapa menciptakan langit bumi pasti mereka bilang apa? Misalnya muni apa saya muni Tuhan. Semuanya tetap muni ya ono ono Tuhan. Artinya gak mungkin nurani manusia mengatakan bahwa alam ini sama sekali tanpa nopo. saya buat arani opo kono lah cek kausa prima cek musabbibil asbab cek faktor X mbok lah oleh berani opo, pokoknya tetap wujud ya sih menciptakan itu apa? Bukan Bon kalau terus nanya. Wakana fil Madinati, wakana kan ono iku fil Madinati yang dalam kota Madinati, samudra tegesi kota Samud. Apa sing ono tis'atu din, ono sangang kelompok eh rijal yang dikese wong lanang songo itu nakang podong rusak sopo tis aturohtin fil arti dalam oleh rusak bil maasi klan biro biro maksiat minha itu setengah sangke al maasi kordurum tapi oleh ngutangi wong akeh adana niro biro biro dinar eh, wal wadarohi malan biro biro dirham mesti kordu singkulu kulu kordin jarono nafan forward riba Wala yuslihuna nalan ora memperbaiki orang lakoni islarang nglakoni perbaikan sopo kabeh itu ati lan Kalau pada ngucap sopo Kalau padha ngucap <coughs> tis tisatu rohtin nak dikandani eko eh, laba itu ibadin. Tegese ngucap sopo itu sebagian kabeh dibatin maris sebagian sing yo tako samudillah. Padahal lo nakal. Tako samu sumpah sira ikhlifu tegese sumpah sira bila iklan atas nama Padahal gendong gendol lah nak gaya komitmen itu sumpah ya atas nama apa ya mau gendol nak sumpah gaya komitmen atas nama pejabat itu untuk bukti anti korupsi sumpah yang ngaku Quran rumah samu ngaku apa gak nganggo berbohong wong percaya enggak kondang tapi ya kondang kondang sumpah terus aneh ya, ya mbok tako samu bilalan lan ubayitan naku ini bakal dalu-dalu kita bu ing ikilah soleh bu ing nabi soleh binuni klan lalu bayi wata ilan tak wato minta lantu meta asanian aku wajar non ngangkut lalu bayi tan nahu aku wajar tak lalu bayi itu nang jadi tak edobel jumas dan wa lan ahline hadal korea ahlu ahlaman amar nabi bisoleh enak tuh tegese mateni kita hu soleh lan poro pengikutnya lelan ing dalam tubuh Semalana kulana mengkonuli ngucap kita Binuni kelan nun kata ilanta Ya nak aku tak berarti summa lataku lunna Apa? Summa lataku lunna Pokoknya nak sekali tak lame mah. Ya sekali tak lame apa? Dema Tapi nak nun Ya lame apa? Fathah Lanaku Tapi nak tak Lataku lunna Ini masalah sapa Binuni klan nun kata ilanta Nak sekali diwajah tak Wadamilam milan dumailam asaniati yang kedua liwalihi maring waline man amana e wali dami tegese wali dami man amana masyahidna orang yang seni kita hadurna tegese orang ngandiri kita mahlika ahlihi em kerusakan sebab matine keluargane man amana bidomil lam kelantum bidomil mim kelantum maile muhlaka ahli wa fathiha lan fathai mim mahlika ahli kados kira kita masyahidna mahlika ahli sebagian kira apa muhlaka ahli Ai kahum tegese rusae kaum Nabi saleh ahlakahum tegese rusae kaum saleh. Fala nadri mongko ora ngerti kita man ini sapa kota lakang mateni sapa man kumeng kabeh. Wa innal satu niki kita la sadiku wong sing bener kabeh. Jadi dhisik iku wong wis pinter ya, wong nakal-nakal wis pinter anggar mateni gawe rekayasa ben kesane tidak sebagai pembunuh. Anggar ini gawe rekayasa ben kesane gak sebagai nopo pembunuh. Sekunane kuno, wong bungsu ini rekayasa iku wis kuno. Wong zaman Nabi sinten Yusuf niku ra wong kuno. Niku dudur dulure Nabi Yusuf mateni Yusuf itu wis pinter rekayasa. Ibu-ibu tulana, terus bareng mulai nopo wajah ala komisi bidamin nopo berarti jadi jubah Nabi Yusuf atau pakaiannya dikai gamis tiga i, nopo pedus nopo jadi, gamis nopo pedus ibu-ibu nangis wajah wah barum isyai ya kuno gue nangis jadi drama ngakali wes kuno bareng gue nangis ana apa cari Nabi Yakub Masya Allah Yusuf pun kula joko, tapi pun kuta klino fakala gudir dan ini bukti ini yuk pinter ngakali tapi Nabi untungnya lebih pinter cari Nabi cek sopan oleh serigala sopan sepuluh tiba apa ngan anak kok ini dicoplok sih perkara ini kok lali nyuwek nyuwek jadi ini kutok Ya, ya wong nak bodoh nih makanya istilahnya gak ada kejahatan yang apa sempurna. Jadi Nabi aku barang rok nih utuh. Cek pinter di ya serigala itu cek sopan. Ya Apa emang anak-anak gue kelambinnya kan nyoplok. Terus apa? Terus ya Yahuda cek es gitu Waduh, orang disuwek suai sih mobil. mau soalnya di sini pinter-pinter. Jadi ini langsung cerdas kok kok iso maksudnya. Ya mesti nak depan serigala ya orang sing suwek. Mosok serigala Iya nyoplok sopan maksudnya. Akhirnya aku ya mau konangan, Oh, Tapi ada rekayasa yang hampir gak konangan dalam sejarah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi Ini itu malah ketika ulama, masyur ulama. Wong anut Nabi ku ya wajib, tapi dalam hal yang tidak khususia. Kalau khususia itu dua Rasulullah masyur. Kabul ulama kan dua Rasulullah. Ada beberapa hal yang kita tidak mungkin ikut Nabi karena spesial. Nabi itu spesial. Ubairik ya, niku tiang munafik Yahudi, Yahudi munafik. Niku kepengen mempermalukan Rasulullah di depan umum. Ingin, tak ulang lagi, ingin mempermalukan Rasulullah di depan. Walhasil dia niku nyolong tepung, cari tepung wae rutin dicolong. E, dicolong dan dia sesuai skenario disaksikan Bani Ubairik keluarga besar itu. Nah tepung ini kan terus digoleki sing wis dibocori pancen dilubangi terus netas netes walhasil berakhir dengan Mas Mustafa. Nah secara laos, secara korina pencuri ini itu Mustafa. Terus isuke kan takok Nabi. Nabi ya cara sani kan investigasi ternyata tepung tadi berakhir dengan Mustafa yo ya, tepungnya yo ya orang Mustafa. Hampir saja Nabi itu memutuskan sing nyolong. Tapi akhirnya malaikat Jibril rawuh menerangkan skenario mereka bahwa itu motif budaya mereka terus ono ayat turun inna anzalna ilaikal kitaba litahkuma benan nasi bima arakawu beliau itu hanya nabi kamu tak beri kitab litahkuma benan nas bima klan perkoro aro kang merohno kang siro sopo Allah Allah bima kawo kita tidak mungkin mukasyafah kayak nabi kita pakai hukum nahnu nahkumu bidluahir wa ya yatawallas sarohir. Kita memberi hukum yang dohir saja. Soal urusan benar apa salah urusannya Allah. Tapi Nabi bisa. Kalau Nabi bisa. Mereka entah rumah benan nasi bima aro kawu, Kamu bisa membuat keputusan sesuai yang dimengertikan Allah kepada kamu. Sesuai yang dimengertikan Allah kepada kamu. Mana kata yang masuk Islam? Maksud yang kafir-kafir kok sih masuk Islam? Masyur. Kados ceritanya sinten niku tenggene Bukhari, tenggene beberapa hadis sahih. Ada orang anaknya ditawan di perang Badar. Sendiri sumpah-sumpah Umar. Siapa yang bisa bunuh Muhammad tak kasih unta sekian. Walhasil dia menyewa orang supaya bunuh Nabi. Bareng gelalah tenggene Medina, pas badi bunuh Nabi konangan Umar ditangkap ke Umar. Bareng ditangkap soal Nabi dia mau cerita apa yang masuk Islam. Nabi itu nggak ada yang tahu. Perjanjian itu hanya dua orang yang tahu. Nabi Jabir, kamu kesini mau apa? Mau Islam ini. Bukankah kamu melakukan kesepakatan jahat sama saya? Perjanjiannya kamu diupai sekian sekian unta untuk bunuh saya. bilang, muni asyhadu anna ka Rasulullah. Aku ini tenan mata gue ibu Rasul. Perjanjian tadi gak ada yang tahu kecuali saya dan dia. Kok kamu tahu? Jadi Rasulullah <laughs> tenan. Itu hanya Nabi yang berkori takuma benan nasi. Bima Said Abbas ya podo di antara masuk Islam ya. Said Abbas itu pada perang Badar ini pesen-pesen dunia yang hanya tahu itu istrinya. Buat dunia aku lah itu sampai ono wong barang ketahuan kon nebus Said Abbas bilang tidak mampu ini ini Nabi terus ngendikan kowe ora mampu piye masem sing mbok simpen ning kene-kene mbek bojomu piye nuwangis jadi kowe Rasulullah tenan <laughs> lha iku mau Nabi tok sing iso kuma benan nasi bima Aro kabo jadi inna anzalna ilaikal kitab kowe tak kita kitab litahkuma supaya dia keputusan siro, bainan nasi ya, antara musuh bima klan perkoro aro kang merokno kang siro sapa apa kita ndak bisa kita kan ndak muka syafa ora muka syafa geblek emosinan kan gak mungkin ya saya kira-kira keputusan ya, dari Siti Umar pas dari khalifah dia ini pidato saya adalah Umar. Siapa yang kelihatan baik maka saya katakan baik. Siapa yang kelihatan buruk maka buruk. Karena saya tidak dapat waktu. Ngomong ngono terang-terangan itu. Nah, Nabi boten. Sering bantah-bantah dia menang Nabi nah zaman Nabi. Ono wong perangnya tenanan. Sahabat muji. Wah hari ini kita perang ringan karena ada orang yang perangnya serius. Jadi Nabi Hua min ahlin nar, tapi dia ahlin rokok. Sampai kita sahabat juga percaya, kenapa orang sebaik dia dihukumi Nabi min ahlin Sampai tiga kali. Tiap sahabat muji Nabi komentar gua. Akhirnya orang sahabat sing rapati percaya. Tenang nih, gincang tenang. Karena dia perang, karena terlalu berani. aso batu jiro hatun kasiro dia banyak luka. Akhirnya fana soba juga basaifihi ala sotri lagi Jadi dia barang wis kuat nampa ini ndelik nopo mata pedangnya ditakok dadanya terus dadane ditekan intinya akhirnya mati nopo Ya, saat bolak balik akhirnya sahabat tadi asyhadu annahu rasulullah. Panjen rasulullah rasulullah tenan yo ya kok roh maksudnya. Tapi nabi ketika ada yang ngomah, tenggelam maksudnya beten beten tenggelam. Ya mau sahabat cerita doang ini ini. Jadi nabi komentar gua min alim nabi. Masyur perang Yarmuk juga gitu kan. Panglima ini Usama bin Zaid mati. Barang mati panglima diganti Ja'far, eh, Ja'far ya Ja'far bin Abi Thalib mati, terus diganti Abdullah bin Rawaha mati ketika Ja'far bin Abi Thalib kabundut niku tangannya diketok be wong kafir mergo beto bendera Islam sudah diketok tangan kiri ini nyekeli gendera diketok nah wong kafir sampai nyekel gendera dicopot di patenya Abdullah bin Ruwaha bariku dipimpin Khalid bin Walid tanpa genuman sangka Nabi melani mimpin ilegal ya oleh asal konsensus perkaranya Khalid juga ditunjuk jadi kohit tapi mimpin perkaranya dipimpin sing resmi resmi kalah terus dipimpin dia menang. Itu Nabi di Madinah pidato. Akhodar Royah Usama bin Zaid fausiba, semua akhoda Ja'far bin Abi Thalib fausiba, semua akhoda Abdullah bin Roha fausiba, wa akhoda Khalid bin Ghairi Imroh fafatahawah biadi. Nang Medina perangnya teng Yarmuk, yo ya ora ketok <laughs> Oh Nabi iso mau perang dipimpin iki terus mati Syahid. Bariku dipimpin iki mati Syahid. Bariku gang sedelok wonten tiang Melayu memberi berita baik Nabi persis seperti yang dikatakan kaji Nabi itu jenis takuma benan nasi bima arwah nah, kita orang iso Terus dikabari kadang salah nggih kesimpulan. Terus dikabari terangno detail. Jebule salah gaya ya Kesimpulan. Ya wis repot terus kita-kita wis repot. Mbah tumriku wonten kemampung, Mbah tiang itu semangat asu mangan apa wah berarti fase kabeh ya kan salah kesimpulan jebule orang tahu nasi tidak wah ya mestinya kesimpulan darah ono ini ini pertanyaan yang pertama darah ono ini nganti mangan asu orang roh hukumnya kok piye yang tenang. Oh, ya kan kayak itu fase orang roh tapi dia langsung nih wah oh, fase kabeh Bah, bang orang muka sapa omong Jadi Nabi khusus. Makanya raiso ditiru ya dalam hal tertentu mana yang mula-mula anut sunnah rasul itu loh dulu nabi juga ada khususia. Ya termasuk khususnya nabi disebut Quran di koma benan nasi bima aroh. Tapi buatan sebutin misalnya Islamnya e Umar Islam lebih tiang nom lebih tiang wolu. Nabi itu tahu kalau masa depannya Islam di Umar. Sekarang futuhat terbanyak itu siapa? Ketika khalifah siapa ada futuhat terbanyak? Umar itu dikatakan Nabi jauh sebelum Umar masuk Islam. Umar ketika mereman di pasar ukat Nabi roh Umar Allahumma Umar Islam ya Allah, Ya Allah semoga Islam jadi jaya dengan Umar cek kafir tapi Nabi muka safani Allah mahfud ngerti nak cai soben Islam terus jadi wong bener zaman itu Nabi Umar cek kafir orang ketok dari khalifah Nabi ketika Allah Umar Islam di Umar tenang Umar masuk Islam wis takdire Umar sing bawa jayane kowe iso muni ngono wong sing mbok iki lho kiai apik jebule bulet sembuhnya elek jebule apik jebule ora ora ngan rasa komentar sing bener misalnya takok Mustafa piye Gus wong paling bener ya Mustafa wong soleh ta ora wong pokoke wong ya soleh ta ora ya Cara Sayyidina bukan kita ya apa? Cara Sayyidina Umar apa? Nah, terus Umar pidato, sekarang penggantinya Rasulullah itu saya. Dan cerita-cerita itu tidak akan ada lagi. Ambil sendiri tahu apa, tak hukumi. Angger kita elek ya Berkuas rano di tahuma. ono nasi bima aro kawohu. Jadi bima aro kawohu. Jadi bima adalah perkoro. aro kang mengertikan kak misi Muhammad sallallahu jadi Nabi ku perso mulai zaman Nabi nganti ila yaumin kiamat. Perso mana akeh hadis sebenarnya akhir zaman ngene-ngene wayak surul harut. Mungkin anda kan sama hafal hadis kayak saya itu nggak akan kaget melihat Syria. Itu jelas di hadis. Sebenarnya akhir zaman wayak susdina wayak surul harot. Sahabat takal harut itu tak apa? Nabi alkot pembunuhan. Terus ketika Nabi tanya, itu di mana? Fasaro sam. Nabi itu menunjuk Sam Syria. Kabeh ahli hadis sepakat itu dikatakan Nabi Imam Bukhari tahun 200 Hijriah, sekarang tahun 1437. Nabi mendikan ngendikan ini Imam Bukhari Rawi ini tahun 200 Hijriah. Kak kondang tapi Imam Bukhari yang meriwayatkan itu jelas Fasyara ilas Syam. Saya kayak apa tragedi teng Syria. Konstantinopel itu manggone di Turki. Nabi zaman Sugeng yang ngendikan Lataf tahun nal Konstantinia. Gue sumben iso nalukno novel Jadi wong nafek mat mat mangan ae wong santrimu mangan ora kelar kok ape nalukno apa Tapi Nabi ada yang belajar. Oh tenang. 800 setelah Nabi wafat. Walhasil ana zuriyae Sayyidina Utsman jadi jenenge Fatih. Iso novel mana nih masjid pertama yang Turki jadi masjid apa? Al-Fatih. Mergo sing buka pangeran sinten? Ayo jajan. Nabi, aku ora iso beda tidak prediksi dipimpin iki makmur, bulat tuh. Cuk dipimpin wong rakyat negara makmur, tambah larang iyo, <laughs> tambah bulat prediksi semua. Kok barang kowe mulu, oh ternyata lah ora iso mimpin tuh. Jebule larang kabeh, jebule kok murah, keliru meneh. Iya nak pengamat kadang dibayari lah kowe. Dibayari sapa nek ngamati dibayar. Lah kan takok itu yang Gus presiden saiki ben dhisik nanti aku pemimpinku sita ya permanen sapa Gusti Allah kiai kok takok idunya kan nabi. bisa Mulane tenggene masjid masjid biru tenggene Konstantinopel ana teng mimbare ditulis lataf tahunna Konstantinia ditulis hadis riwayat Bukhari padahal terjadinya itu 800 tahun dari itu Imam Bukhari yang riwayatnya tenang aja hadis isohe belajar bloyor tenang aja orang penting orang bukti nih Pas itu ya cek kafir kafir Spanyol, Turki itu itu sih kafir kafir. Ya, tapi yang rawi ne hadis ya Nabi ternyata terjadi. Mana sih lucu malah sih Dina Umar. Hanya Nabi seneng kuyen. Pas kontak ya. Kontak ya, ngeduk kontak ya. Suapet do kelaparan, lebih ngeduk parit ya. Barang kelaparan, gue saking kelaparan ini, gue keramat nutuk waktu niku ora iso. Karena ora iso sahabat ya lucu, Karena Nabi yang dia ya Rasulullah waktu orang kena Ini Niku coro jinan sebuti <laughs> Nabi Fakoh dan mewal min ahadi sahabat. Nabi tidak pakai palunya, jadi dong palu Men Nabi ditutuk. Karena ditutuk faas asyraqat lagu mau Kaisar, jadi Kosro Kaisar. Ini sahabat perso. nopo bias sinar sampai nutuke Nabi nganti dok Kosro abiat. ini utang Jordan. Jadi Nabi itu guyon. Mar, sebenarnya kekuasaan umatku nganti dok kono, dok kono itu Jordan. Terkenal kono gedung putih ini tentang villa-de-villa ini. Pokoknya kono gedung putih ini. Ya Nabi ketika ini gelar dok, Tidur dok mana terus nyebut. Sebenarnya nganti dok kono, dok Palestina. Dari orang afek sih wis melon Nabi tapi orang iman. Ya, mangane kang ilang lamune kok nalono <laughs> Romawi jadi. Nah, itu rumah Nabi malah terakhir malah ketika nenek guyon, wes wong kelaparan sih seguyan. Mekah. Napa ya Rasul? Mekah ya percaya elek ndik. Kan? Ndik kan Mekah. Ya? Jadi Mekah ya cung ya kowe sok ben nganggo tijani kaisar ya. Sok ben nganggo kuluke kaisar sing ning Nggih ya Rasulullah ora percaya percaya lak sudah nggih. <laughs> Walhasil Nabi wafat, dipimpin Abu Bakar, dipimpin Umar. Palestina yang dalam cengkeraman Nabi Romawi ditalon sinten? Siti Umar. Kaisar ini ku kepelayu, Barang kepelayu niku kulu ku cegah. Terus Umar eling itu kan mutawatir hati semua sobat tahu. Mbak suruh di, yang disuruh Nabi Maga itu saya. Ya tinggal Mbak Wong elek ndek ngaku omahku tau diguyu mbek Umar, mbek Abu Bakar itu di Umar lah, Umar lah, Umar Abu Bakar men kabundut. Diguyu sahabat-sahabat. Terus sampai Umar bareng wis bareng nganggo dijaluk, ya Suraka ikhlak ha coplo, iku mono nggon imah kudu dibagi wong Islam kan puluk sangka emas sangka intan. Ya Amirul Mukminin, kata Rasulullah yang make ini saya. Terus dari Umar, inna maqala laka lital walam yakul litam nikaha. Nabi mau ngok ngentikan, gue kon nganggur atau dua ini. <laughs> Akhirnya dicoplok, geng geng. Sementing wes kasir. Nganggur. Nabi yang ngentikan lucu. Soben kue sing nganggur. Umar seeling. Nabi mau ngentikan lital bisa walam yakul litam lika. Nabi gue mau ngentikan kue ku nganggur sing duwe. Nah sing duwe tetep betul jajal bayang. Nabi suka ngendikan persis kejadian lu delalah kok Suraka ora mati. Misale saiki Suraka mati sedurunge nganggo iku ora Nabi ketok gor Nabi ngendikan darah Suraka urip menangi futuhat teng Syam. Ah sapa sing iso niru ngono gua Rasul. Mulane wong alim kok imani padha mbek wong ora alim yo geblek-gebleke wong alim. Wong alim imani, mbek Nabi tetep dobel mergo ngerti sekian bukti kebenarannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana orang alim orang wali yo aneh, wong orang ora wali ku aneh. Mestine wong tetep para pengira. Tapi yo mau ora kudu rapati seneng dhuwit sak kadare. Wong wu seneng dhuwit ku aneh. Ora seneng kelainan biasa <laughs> Itu biasa, maksudnya ya, biasa. Ya ora seneng kelainan terus, ora seneng dhuwit, ora diutang gelora tenan. Jadi iku kanjeng. Mulane wong tambah yakin nak hadis Bukhari wa ashhabul kutub kitab kitabillah. Gua berdisikut nih Bukhari nih Muslim tambah suwi tambah kita bener. Rian ulama itu roh mungkin jenis Konstantinopel itu kan Turki mak dikuasai wong kafir beratus-ratus tahun. Itu delalah. Suatu saat dikuasai itu yang Islam. Itu sampai dulu tentang masjid Turki teng ngene nopo mimbare ana hadis Bukhari lataf tahunnal Konstantinia. Lha itu nabi ditahkumah bainan nasi bima haro apa wala taqul lil khainina Karena Nabi Masyur, hadis Mi'rat Aku diunggah nabi pangeran Terus dipertontonkan sekian Terus saya tanya Jibril itu siapa Itu umatku yang makan riba itu siapa Ini umatku Nabi tahu semua Nanti kita kudu yakin ngaji ini Nabi ya besok Kudu yakin endur eh, yakin karena semua itu uridot aliyah umat semua pernah dipertontonkan sama saya semua perilaku umat saya ketika Nabi khatal kodat sehingga kotoran kecil di masjid yang diambil seorang lelaki dari umatku itu pun dipertontonkan saya jadi kamu ini ganjaran cilik dilakukan di umatnya Nabi Bersol dosa yang dilakukan umatnya gitu. ya tapi ya gua Rasulullah sing sakit itu namun ganjil anak ulama, sahabat mungkin sebagian ya kadang-kadang keramat, tapi ya umat-umatan ya kadang keramat agak-agak ya ora. Tapi ya butuh tahu sidik-sidik untuk barokah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Katus Umar masyhur. Pas perang Irak itu kan pasukannya kalah. Gara-gara ada pasukan tambahan dari musuh dari nggak tahu sehingga perang itu kalah. Teng Irak, ya Irak Irak yang terkenal. Ya. Umar pidato teng Medina, teng Medina, penerbangan dua jam dari Irak atau tiga jam penerbangan terusannya, Berapa jauhnya? Umar tengah-tengah khutbah muni, ya syariah al Jabal. Hei pasukanku, kamu harus berlindung gunung. Di situ ada musuh. Itu semua yang perang di Irak itu dengar suara Umar. Ya akhirnya berlindung. Kita ini hampir kalah andai kan tidak mendengar Umar. Akhirnya musuhnya kecewa, mereka penyerang mendadak juga pasukan Umar bisa berlindung. Bahasa so, sing ngrungokno khotbah ya dianggap Umar piye karepe oh, khotbah ora urut. <laughs> Misale bar wakat sapa ujug ya syariah al jabal ya syariah al jabal. Ya, tapi setelah pasukan itu datang mereka cerita semua kita itu dengar suara ulama, sahabat terus bagian ya ya entoklah keramat sidik-sidik tapi ya sidik wae aja akeh-akeh gitu. <laughs> Yo masyhur Sayyidina Ali ya sama semuanya mesti mesti itu kan masyur itu keramatnya Siti Umar. Soalnya gaya Umar paling banyak mengkeramat beliau. Nanti kandani ada kebakaran ya Umar gini-gini. Ini udah ini orang orang serbannya tiga nol yang kondo. Bilang ke api itu ini serban Umar. Nara mati berarti gak sopan gitu, jadi begini. itu tiga ada nol yanar ini serbannya Umar ya mati. Jadi Umar kayak orang jadab Amr bin As itu pertama orang yang masuk Mesir, dia jadi gubernur Mesir. Tapi Amr bin As itu rapati keramat. Padahal sahabat Kanjeng Nabi, tapi rapat masjid ter, masjid tertua di Mesir jadi masjid apa? Amr bin As. Karena pertama yang jadi gubernur di Mesir itu itu dia ke sana dan ada tradisi Nil itu kalau akhir tahun itu sah maka tiga korban perawan gadis temrik bin As kan ngilangi rawani dijajal tambah sah tambah satu serau sah tapi tetap sah Terus usah tetap sesat, akhirnya diprotes. Ini kalau orang Mesir kelaparan Anda tanggung jawab. Dek neng ngidoni ya ra iso. Repotnya orang keramat. Akhirnya nyurati Sayyidina Umar bahwa di Mesir ada tradisi buruk nil begini-begini dan masyarakatnya mempercayai kalau tidak ada sesajen seperti ini. Umar mau kirim surat dok. Suratnya Bismillahirrahmanirrahim min Abdillah Umar ilan nil. Wis surat itu, jika kamu mengalir karena perintah Allah maka mengalir sekarang. Tapi karena setan tidak usah ngalir selawasi aja. Itu surat diceplung noneng kali, ini langsung ngalir. Rasa wong ini surat ketok. Ini ku masyur Tapi saya tidak mau nggak tahu mangan subhat kemarin. Nah ibadahnya biasa tapi ratau mangan apa? Jadi bengi nonton itu beda kantor di di Suatu saat Ibu Umar ngurup no apa ada rakyat di situ sehingga lampunya nyala atau rakyat konsultasi sama kamu? Tidak. Nak mati ini sumpek ya, nak patah ini. Wae rakyat nak rano gunane kang rakyat harus kamu matikan. Patah ini. Jubah itu, subah itu rolas dijahit, gak tahu kami ganti baju. Sampai orang sing usul-usul ya Umar, anda ini Amirul Mukminin buat ganti baju ini ini. Ndak, mari hisap. Iya gitu. Itu pasukan Romawi yang dikalahkan dia yang menguasai Palestina itu pernah intelijennya ke Madinah. Kepenro Umar itu siapa kok bisa menaklukkan kerajaan apa? Romawi. Romawi itu pas turun ngisar wit sampai ngir-ngir ngelar Masanya di istana besar dikawal. Ono kok mana yang namanya Umar kok sahabat. Hmm, sing turun ngisar wit. Lha <laughs> iku intelijennya lucu, intelijennya itu orang terpelajar oleh komentar ini. Sodak ta fanim ta amina. Kowe nak mimpin jujur akhirnya iso turu tenang itu tak Jadi turu terbuka. Ya ora terus wadi diculik musuh dipateni ya ora tenang. Itu pemimpin malah ini pantas kram. Musa iki wis mimpin wis subhat ya oke, haram ya oke. Bari kok mau ndonga istighosah, nanti ya tak siamin. Tapi ya apa istighosa, tapi ramah ini ya tetap. Nabi nah, tapi tetap ramahan Soalnya sarate keramat itu nomor siji gak mangan. Ya, kira-kira kuat gak? Kecuali ke kekasih pangeran, kok disteril no pangeran, fungsi nah, orang es. Ya, kecuali kekasih ya. Mbok mangan subato di steril lo pangeran. Ya wow, kados Nabi Musa, Nabi Musa itu dipakani nyari fir, tapi dia kekasih pangeran tetap steril. Pangeran ra iso no misalnya Firaun gugat, "Ya Allah, nuntut keadilan, Musa mangan harta saya." Pangeran ada jawab hartaku. <laughs> Misalnya Abu protes, Muhammad kekasih jenengan mangan dunyaku jadi pangeran. Dunyaku tapi bebas iseng atau kafe wae pangeran. Kalau tidak didawi bapak, pernah nak dadi ulama ibu wali-wali ibu pengen nak halal-halalan kok jadi halal wae mung <laughs> kadung. Wis wali. Kadung wali. <laughs> Wali-wali ya ngawur-ngawur mulai biyen. Tapi wis kadung kekasih yang wis itu bener ae. Diseneng ya angel disenengi wis. Ah, mulane cari Imam Ghazali Nabi Adam ya salah. Diusir mereka salah mangan wit kulti. Iblis ya salah ya diusir. Tapi enak iblis nasib elek ora kekasih. Lu Nabi Adam diusir abek ambek diwarai donga itu tobat. Ya mereka ya mereka kekasih ya mulane jare itu penting mereka jadi kekasih pangeran sih. Soal salah aku gampang. <laughs> Lah wong saya kok diparingi carane tuh Ya wis akhirnya diusir ya tenang gak mau cah coy ijazah ya. <laughs> akhirnya suwe-suwe ya, summa jatabah rabbuhu fataba alaihi wahada malah akhirnya diangkat jadi kekasih songko nabi biasa diangkat jadi nabi spesial Engko fatalah ko adamu mirrobbihi. Jadi fatalah ko adam mirrobbihi kalimatin fataba Jadi diusir tapi i dungu. Iki lo dan mojo. Ya mana ada mojok-mojok mojo. <laughs> Lah fatalah ko adamu mirrobbihi kalimat. Jadi Nabi Adam diusir tapi bawa kalimat Nanti kalau nak dengar pengiran, anak kalau ini pas umroh gitu terus, pokoknya nggak lima ribu tajam, minta supaya jadi kekasih ya Allah. Aku yang malah amin amin. Pernah mikir harus ya, sedake harus ya, salah Allah. Seneng itu tetap beres salah Allah. <laughs> jadi dungo rasa salah abot mus. Momennya dungo tuh wong bener tak apa abot mau bener. Boy nak jadi kekasih salah lah. Akhirnya gak masalah. Ya bodoh-bodoh salah Nabi Adam salah tapi salahnya kekasih malah diwarai caranya Nabi Musa salahnya piro wae. Mangan donyane Firaun. Wong nabi kok kaya preman jotosan jotos nganti mati. <laughs> Nabi Musa nabi sing tau jotos wong nganti Nabi kekasih pangeran sepuro. Kalau Rabbi Firli langsung lah langsung. Wah, kalau <laughs> lagi di Rabbi Firli nih kan lah. fakofarolah. Rabbi ini itu lampu nafsi Firli langsung Indahku Indah huwa furur. Jajal gue sing tunggu agak bayar dia tolong miliar itu Nabi Musa beneran mereka usah iri kekasih pangeran kono par, kata suami Nabi Muhammad pas perang oh, badar kalau cerita Ada kena abi rumusnya gak masuk akal tetap menang Ini rumusnya itu cara duniawi gak masuk akal tapi orang Nabi Jibril terlibat, kafir terlibat, orang kekasihnya, apa? Kekasih apa? Mengenai urutan pertama itu kepengen jadi kekasih pengiran. Nah, ibu kaboten ya di sepuro pengiran. Supaya itu mau nopo, supaya terus ada nopo. Dari gua awang ngendikan orang no anak putumu sing dungo kaya kue kecuali tak sepuro. Ini dungo nopo robbana tulamna anfusana wa illam taufir lana wa tarhamna lanakunanna nopo minal khosirin. Kalian ditambahi tentang riwayat hadis Allahumma innaka ta'lamu sirri wa ala niyati faqbal ma'dirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu ganti fa'firli dunubi sebagian wa ta'lamu gafi nafsi fa'firli Allahumma ini asal keimanan yubashiru qalbi wa yakinan sotikon hatta a'lama annahu la yusibuni ila ma katabta alayya bima kodoita jadi Nabi Adam ditakdir mangat wit khuldi dalam skenario Tuhan. Umpama Nabi Adam gak keliru orang yang dulu Nah ning bumi ora ana nabi. Mergo nabi syaraté ning Mulane Nabi Adam tentu dia piye salah kuwi dalam skenario Tuhan. Tapi saya ngomong Nabi Adam gak keliru. Nah saya ngomong orang kafir. Keliru orang kekasih ya kok ngomong. Dia <laughs> ya keliru aku kadung beli Kowe jenengan pangeran gak adil. Wong nak ora kekasih ya ora usah melok-melok tuh galeng ini Aku seneng Zaid biasa nih ngomaku Terus orang dia melok-melok biasa. lo orang hubungan ya kok melok-melok. dia <laughs> ya tetep keliru, hubungan ya kok. Mulane iki cerita ya, Nabi Adam niku nate kepanggil Nabi Musa teng alam roh. Pertama Nabi Musa ketemu Nabi Adam protes karena Nabi Musa nih. dan Nabi ini berani nopo. Ya Adam, jenengan tuh sing jenengnya Adam iya. Antal lagi akhras tanas minal jannati wa asqaitahu Gara-gara jenengan menurut orang urip ning swarga. jenengan gak salah, anak putu nih suaraku raba bakal di kasus BPKB, wis jelas. Kan gak ngarah kelaparan. Umumnya Nabi Adam gak salah Mustafa lahir nih Suaraku, Elek tau ora Gak ngarah mau cakri teng capek saya, mesti ganteng. Uang lahir teng putih. Saya jadi elek, jadi masalah, jadi ra duit gara-gara salah so, Nabi Adam kan akhirnya ini bumi mangan mergawe nek mergawe, akhirnya utang kan ruwet. Terus dari Nabi Adam ini, ya harus Nabi Adam, anta Musa kalimullah, gue ya, Musa kalimullah, gue tahu sinau Taurat, gue ya, nanti sinau Taurat. Neng kono diterang Nabi Aku itu ditulis salah, sedurungnya salah, aku sih salah. Ditulis salah, sedurungnya digawe patang puluh tahun. Jadi ditulis neng Taurat itu. Adam kekasihku, tahu salah mangan wit kulti. Skenario nih, nak mangan tak usir. Terus ditulis kabeh. Lha iku dhisik salahku tak dhisik tulisane, dhisik tulisane. Ya kepen tahu ben salah ben sesuai rencana Tuhan jadi. Akhirnya fahat Ja'ad dan Musa. Akhirnya Nabi Adam memenangkan perdebatan ngalah no. Nabi Musa. Jadi kabel harus ditulis Inna kulla syai'in kholaknahu nama dikutai. Sebagian ayat misalnya Wa kullu syai'in fa'aluhu fisjubur. Wa kullu sawiru wa kafirim mustatar. Jadi kabel harus ditulis Wa kullu sawiru wakadirim mustator setiap kejadian kecil maupun kejadian besar mustator sudah nopo sudah nopo mustator sudah ditu Ewa semono kita sebagai orang syariat oleh gawe dalih nganggo kodo wis moro nak pangeran kabeh ku pirsa tapi ora aku goblok wis ditulis pangeran aku nakal itu dia menjadi ya ditulis pangeran ya cek sial ditulis nakal <laughs> malah bogo malah bogo nopo hujah Padha tresno. Wa inna la sadiqun. Dadi wa makaru lan ngrekayasa sapa kaum e Nabi saleh fidzalika ing dalem mengkono-kono kabeh makron lan ngrekayasa tenan. Wa makar nama makron. Lan bales rekayasa ingsun makron lan rekayasa tenan. Eja zainahum. Tekse males ingsun kuming kaum e Nabi saleh tidak cili kuku batihim nyepet nyepetno penyiksaan ing kaum e Nabi Soleh. Wahum khalite kaum Nabi Soleh kula syuru orang ngerti sopo kaum Nabi Soleh. Kami Nabi Soleh, Nabi Soleh pokoknya kawasan Medina, mulanya dekat Medina, ada jenisnya Korea itu Soleh. Ono nopo Korea itu nopo Soleh. Pangkul mengkangen nangan siro kefa kale kaya apa a kefa kana apa akibatu makri. Kefa kana kale kaya apa ono apa akibatu makri, apa akibat rekadayane kaum Soleh. Anna saat meningsun awal gemar nabu menghancurkan ingsun kumin kaum Soleh, ahlak nabu. teksing sing rusak ingsun kumin kaum Soleh, wa komahum ajmainan kape. Oleh rusak bisoi hati Jibril kelawan aneh malaikat Jibril. Malaikat Jibril sekali bengkok itu runtuh kabeh. Au biram il malaikat itu kelawan balangi malaikat dan kelawan itu ya rona akan ningali sopo koro malaikat yang bicara wala ya rona lawan ningali sopo kaum soleh ning koro malaikat. Fadil kamu kote kafe ibu beli mau momae kaum saleh akhawiyatan ah, kali sepi, khawiyatan iki sepi. Wanas bu teh rasa bekhawiyatan iku alal hal yang atasnya katerkep hal wal amiru te amil fiya ing dalam hal iku isyarat isyarati mana isyarat mana isyarat teng tilka padha karo maknane asyir atau al musyarilah bima dalam sebab dolimi wong akeh bizulmihim saya sebab dolimi wong akeh kufrim saya kafir wong akeh Inna fi dzalika kasat ing dalam kono kafir la ayat tanik dene ayat. lah ibrotan tanik dene dadi telodon, teladan kaum men ketika kaum kaum mi ya alamun kang ngerti kabeh kudro tanah. Jadi syaratnya iso itibar ke kudro roh nak Allah ala kulli syai'in qadir. Li qaumi ya'lamuna ya ya'lamuna qudratana ing kekuasaan ing Wong nak yakin nawala kuli syai qadir fa ta'idu namung kono apa nasihat sapa ngake. Wanjena lan lamun ingsun alladzina wa amanu kang padha iman sapa alladzina fi sholih lan sholih wa hum ta alladzina amanu arba'atu alafin patange. Wa kanu lan ana sapa kaum sholih ya takuna iku padha. Wa kanu lan ana sapa alladzina amanu iku ya takuna padha menghindari nggih padha wedi maksudnya menghindari sapa alladzina amanu menghindari asyirka itu sosial.